السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واشهد ان سيدنا ونبينا وقره اعيننا محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وترك امته على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun Ma'asyal muslimin Sidang Jumat yang berbahagia Jumat ini kita berada pada Jumat terakhir 1429 Hijriah Di saat yang bersamaan pula kita juga berada pada Jumat terakhir 2008 Masehi saya tidak akan masuk pada polemik mana yang kita peringati untuk kita muhasabah dalam bab ini. Apakah mengikuti miladi, apakah kita mengikuti hijri, tapi yang jelas buat kita kalau kita bangga sebagai umat Islam memang sudah seharusnya lah kita bangga dengan almanak kita sendiri. Almanak Hijriah yang pada waktu itu mulai dipopulerkan oleh khalifah kedua khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang kemudian mengangkat tahun Islam ini adalah dimulai dengan Muharram yaitu awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah saya tidak akan bahas masalah ini, tapi yang jelas kita semua semakin hari waktu demi waktu yang kita lewati, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Pada hakikatnya umur kita bukan semakin bertambah, tapi umur kita semakin hari semakin berkurang karena kita hidup dari satu titik, kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, oleh ibu kita. Kita menuju pada satu titik. Titik itu adalah titik innalillah wa inna ilaihi raji'un, titik kematian. Maka ikhwatul iman mukmin yang cerdas kata Nabi sebagai karakter yang dia punya beliau menyampaikan kepada kita al-mukmin mukmin itu karakternya tabiatnya yang melekat bagi setiap mukmin itu kayyisun fatinun. Dia harus kayyis dan dia juga harus cerdas. Kalau cerdas kita semua sudah faham. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional dan cerdas spiritual. Komunikasi kita dengan Allah, emosi kita, kecerdasan pikiran kita. Itulah karakter orang beriman begitu ya jamaah sekalian. Tapi masih ada satu lagi kata Nabi, karakter yang kedua adalah kayis. Apa kayis itu? Dan itu adalah tabiat setiap mukmin. Wal kayisu. Coba lihat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Wal kayisu mandana nafsah. Itulah seorang yang selalu mengevaluasi dirinya. Dana nafsah apakah hari ini semakin baik daripada hari kemarin atau kebalikannya? Apakah iman saya hari ini semakin kuat dibandingkan iman saya pada hari kemarin? Apakah ilmu saya hari ini semakin bertambah atau tidak dibandingkan dengan hari-hari kemarin? Apakah ibadah saya hari ini semakin khusyuk dibandingkan dengan ibadah saya pada hari-hari kemarin? Dana nafsah Apakah keluarga saya sekarang ini semakin sakinah mawaddah warahmah bisa kita rasakan atau semakin amburadul keluarga kita. Orang mukmin kata Nabi ada sifat begitu, selalu ingin mengevaluasi apa yang dia lakukan dalam kesehariannya jamaah sekalian. Saudara sekalian, sekali lagi dana nafsah yuhasibu nafsah selalu memuhasabai dirinya selalu menghitung-hitung apa yang dia lakukan untuk apa jemaah sekalian persiapan hari akan datang saudara ayat terakhir yang saya bacakan tadi itu itu juga nasihat Allah kepada kita bahwa ternyata bentuk ketakwaan kita kepada Allah yang kemudian Allah panggil kita dengan bahasa-bahasa iman ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ittaqullah bertakwalah engkau kepada Allah dengan cara apa jamaah sekalian wal tandur nafsun ma qaddamat lighat hendaklah masing-masing orang melihat apa yang dia sudah perbuat untuk menghadapi hari yang akan datang. Ini ada dokumen kemungkinan lihat. Ada yang mengatakan sisa hidup kita ini kita persiapkan. Jangan sampai sekian waktu umur yang sudah kita punya menghadapi umur-umur berikutnya ini semakin jelek. Ada yang mengatakan pula adalah apa yang bisa kita persiapkan di saat kita hidup seperti ini menghadapi hari kematian nanti bisa tidak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya ulangi lagi hadis Nabi Al-Kayyisu Kayyis sebagai tabiat dan karakter orang beriman itu mandana nafsah. Itulah orang yang suka mengevaluasi dirinya. Dan kalau kemudian dia harus beraktivitas, harus beramal, harus bekerja, apapun pekerjaan orang itu, wa amila lima ba'dal maut apa yang dia kerjakan orientasinya bukan hanya orientasi dunia saja. Tapi apa yang saya kerjakan di dunia ini siap saya pertanggungjawabkan di saat saya nanti dipanggil oleh Allah menghadapi kematian. Saudara, itulah kecerdasan asasi setiap muslim. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, pekerjaan apapun pula yang dia lakukan, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, Kemudian Nabi saw. Alaihi Wasallam sidang Jumat yang berbahagia merinci tentang bab-bab yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis ada di riwayat Abi Sa'id Al Khudri. Ini cukup panjang hadis ini tapi saya persingkat jemaah sekalian. Wala tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat sebelum setiap manusia ditentukan oleh Allah dia ke surga atau ke neraka ada empat perkara yang dengan ketat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketat akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kepada kita semua. Apa empat perkara itu, ma'asyar muslimin? Inilah Pak, Saudara sidang Jumat yang berbahagia yang kemudian menjadi bahan evaluasi buat kita semua. Pertama, kata beliau, an umrihi fima afnah. Umur yang dia punya. Umur yang kita punya ini dihabiskan kemana kalau khatib yang berbicara pada mimbar Jumat seperti ini umurnya sudah 45 tahun ma'asyal muslimin. Kalau kemudian kita tidur setiap hari 8 jam, berarti khatib ini sudah tidur selama 45 tahun sebanyak 15 tahun. Karena kena 8 jam sehari berarti sepertiga hari. Kalau 45 tahun sepertiga kali 45 tahun berarti 15 tahun kita tidur. Kalau umur kita sudah 60 tahun berarti tidur kita sudah 20 tahun. Kalau umur kita sudah 30 tahun berarti kita tidur saja sudah 10 tahun. Lalu kita tanyakan lagi, bagaimana olahraganya? Bagaimana makannya? Kalau makan kita setiap hari duduk dengan keluarga satu jam. Lalu umur kita 60 tahun, berarti kita makan doang. Kalau kita hitung dengan waktu jemaah sekalian, 5 tahun kita makan berturut-turut. Subhanallah. Kita tanyakan bagaimana ibadah kita saat ini? Apa yang sudah kita lakukan? Jumat seperti ini, ini setiap pekan kita satu jam. Kalau kita hitung salat lima waktu ma'asyal muslimin, duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, insya 10 menit, subuh 10 menit, anggap dengan dikinya semua satu jam. Berarti kita hanya ibadah murni kalau kita umur 60 tahun hanya ibadah murni lima tahun. Lalu di mana sisa hidup berikutnya ma'asyal muslimin? Saudara-saudara sekalian, melalui mimbar ini usini wa iyyakum bitaqwallah. Demi Allah, setiap detik, jangankan setiap hari, setiap detik waktu yang melewati kita ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim Allah bersumpah dengan masalah waktu ini. Dan setiap Allah ketika Allah bersumpah dengan dengan makhluknya yang namanya waktu ini pasti pada waktu itu ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Ada apa dengan waktu ini? Wadduha والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والفجر وليال عشر atau yang jelas semua kita sudah hafal ayat ini wal as demi masa demi waktu ada apa dengan waktu itu coba lihat apa bahasa Al-Qur'an innal insana lafi khusr bahwa manusia dalam menggunakan waktu ini pakai lam taukid benar-benar di dalam kondisi kerugian Siapapun manusia itu jamaah sekalian gitu. Allah ini bahasa Al-Quran ma'asyar muslim dan kita semua sudah hafal dengan ayat ini bahwa manusia dalam menggunakan waktu ini dan Allah mukaddimnya dengan sumpahnya waktu demi waktu asar demi waktu itu kata Nabi manusia dalam menggunakan waktu dalam kondisi merugi siapa yang tidak merugi itu jamaah sekalian Allah illalladzina amanu itulah manusia yang waktunya itu diisi dengan nilai-nilai iman ada tajdidul iman tidurnya tidur dalam kondisi iman makanya dalam suasana iman bermainnya dalam suasana iman senda nya dalam suasana iman kemana saja hatta di kantor pun suasana iman dia jaga ladina amanu kalau iman kemudian kita jaga ma'asyal muslimin kapanpun kita akan dipanggil oleh Allah siap kenapa karena waktu-waktu yang kita punya dalam rangka menguatkan iman kita saudara-saudara sekalian siapa lagi kata Allah wa amilus salihat dibuktikan dengan amal saleh baik itu amal saleh terkait dengan hablum minallah ataupun hablum minannas namanya manusia Allah pun juga faham tidak ada manusia yang kemudian steril dari kesalahan dan dosa apa kata Allah wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr satu sama lain saling nasihat menasihati untuk menegakkan kebenaran dan satu sama lain untuk saling nasihat menasihati untuk menjaga kesabarannya dalam hidup ini. Kenapa? karena faham betul bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, hati-hati buat kita yang hidup saat ini jemaah sekalian, ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Nabi pun juga mengatakan kepada kita innamal a'malu bil khawatim. Ketahuilah bahwa untuk melihat sejauh mana amal kamu diterima oleh Allah, lihat bagaimana ending kamu, pekerjaan kamu di saat terakhir kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah ma'asyal muslimin. Tidak ada jaminan yang kita pada siang ini duduk mendengarkan khutbah Jumat seperti ini bahwa kita bisa sampai ke pulang ketemu dengan istri kita. Tahu-tahu kita kemudian kejang di tengah jalan atau mobil kita kecelakaan di tol. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah ma'asyiral muslimin. Kalau kita sadar bab ini saudara-saudara sekalian, waktu demi waktu yang kita punya ini akan kita pergunakan dalam rangka taat dan menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tapi apa yang terjadi pada saat ini saudara-saudara sekalian? Kita pun dan ini Perak. Tanjung Perak dikenal karena pas malam tahun baru miladia seperti itu. Ada pesta yang kemudian menghambur-hamburkan kekayaan uang negara ini atau kekayaan kita secara pribadi. Kita begadang seharusnya kita bangun tengah malam tahajud kepada Allah, mengevaluasi diri kita bahwa ya Allah telah terbuang waktuku percuma seperti ini. Kita akan menghadapi hari-hari berikutnya. Kita tidak tahu apakah kita akan husnul khatimah atau tidak. Tapi ada di antara kita yang sengaja, bahkan minum minuman keras, pesta seks, pesta narkoba, membuang waktu sampai malam-malam malam-malam hari seperti itu dalam rangka apa? bermaksiat kepada Allah. Saudara bisa bayangkan, di saat-saat seperti itu kemudian malaikatul maut datang menjemput kita dan mencabut nyawa kita. Bagaimana kondisi kita nanti untuk bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ma'asyil muslimin. Saudara, mohon maaf. Kata Nabi, an umrihi fi maafna Umurmu itu, waktumu itu dihabiskan kemana? Ini perlu evaluasi tersendiri ma'asyil muslimin. Yang kedua apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? wa an jismihi fima ablah jisim jasad badan yang kita punya ini loyonya karena apa keriputnya karena apa sakit-sakitannya karena apa kita tidak sampai bungkung tidak bisa berbuat apa-apa karena apa mata kita sampai min dan plus begitu tebal karena apa semua itu juga akan ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala saudara ingat ini badan yang Allah berikan kepada kita, fisik kita menjadi utuh seperti ini, sudah sudah keamanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wali badanika alaika haqqa. Badanmu punya hak untuk diperhatikan kata Nabi. Bicara fisik sampai ulama-ulama salaf ma'asyiral muslimin ketika mengevaluasi jasad ini jamaah sekalian. Sampai dia bertanya, sakit kita pun ditanya oleh Allah, kenapa sakitmu itu? Apakah karena sakit mengikuti sunnatullah? Apakah karena sakit kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang sakit kemudian karena banyak minum minuman keras kemudian dia masuk rumah sakit, ma'asyir muslimin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sakit karena salah makan, salah makannya karena kita berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi apa yang dihalalkan oleh Allah, akan ditanya oleh Allah, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit karena kita kurang berolahraga, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bagaimanapun pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badan yang sehat ini ma'asyal muslimin, kita lebih optimal lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, wa anjismihi fima ablah. Makanya seorang muslim ketika dia ada hidup dalam kehidupan ini setelah dia menjaga waktu yang dia punya dia tanyakan pula, apa yang saya makan ini? Halal atau haram? Jelas sudah halal ma'asyal muslimin, porsinya pas atau tidak? Sebab kalau nanti lebih jamaah sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai seluruh muslim kata Allah Subhanahu wa taala, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal, tapi jangan lupa pula yang baik. Sebab ini jamaah sekalian boleh jadi nanti pada apa yang kita makan semuanya sudah jelas halal, tapi mungkin tidak baik buat kita. Ingat bicara baik ini relatif baik buat saya belum tentu, belum tentu juga baik buat Ustadz Ali Ridha imam kita di sini ma'asyil muslimin baik untuk Ustadz Ali Ridha belum tentu juga baik buat saya halalnya sepakat semua halal tapi masalah baiknya itu jamaah sekalian perlu kita evaluasi bersama-sama apalagi sudah tidak baik juga tidak haram na'udzubillah semua na'udzubillah satu saja tidak ada halal tapi tidak baik baik tapi tidak halal apa kata Allah wala tattabi'u khutuwatis syaitan berarti kalian sedang mengikuti langkah-langkah syaitan. Nauzubillah. Ikhwatul iman, mari kita evaluasi fisik yang kita punya ini. Apalagi kita dikasih umur oleh Allah sampai 45 tahun, 60 tahun, dijaga kesehatan kita dalam rangka taat kepada Allah berbahagialah. Tapi kalau kemudian kita masih umur 40 tahun Pak, kemudian sakit-sakitan karena kita terbiasa mengkonsumsi apa yang diharamkan oleh Allah atau yang syubhat-syubhat kita makan atau yang halal tapi kita berlebihan, kita tidak menjaga fisik kita, kita tidak pandai mengevaluasi fisik kita, akan ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala kita. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa an ilmihi fima amila bihi. Ilmu yang kita punya ini diamalkan atau tidak. Saudara, bicara ilmu ini bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu apapun pula sesuai dengan disiplin ilmu yang kita geluti selama ini. Pertanyaannya, apa kontribusinya buat agama kita ini jamaah sekalian. Saya ahli ekonomi, ekonom, di kantor saya dibutuhkan ilmu ekonomi saya. Pertanyaannya sekarang, apa yang sudah saya berikan buat agama ini jamaah sekalian? Saya ahli fisika, saya ahli biologi, saya ahli matematika, saya ahli apapun pula silakan. Wa ma ilmi illa itu semua adalah ilmunya Allah yang Allah berikan sedikit kepada kita. Pertanyaannya, mampu tidak kita amalkan dalam kehidupan kita? ilmu pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara terakhir ini khutbah Jumat saya tidak bisa berpanjang-panjang. Ini yang kita takuti bersama ma'asyil muslimin dan ini harus kita evaluasi terus-menerus dalam kehidupan kita yaitu yang keempat wa an malihi hartanya. Kalau tadi Pak umur ditanya satu pertanyaan. Jasad ditanya satu pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu satu pertanyaan ditanya oleh Allah, tapi masalah dunia ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Min ainak tasabahu. Dari mana yang kau dapatkan dunia yang kau punya itu? Harta yang kau punya itu hasil bisnis itu halal atau tidak? Dari uang halal atau tidak? Ini detail Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah mudah-mudahan semua yang hadir di sini Pak rezeki kita semuanya rezeki yang halal. Masih ada pertanyaan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fima dialokasikan kemana dibelanjakan kemana dibuat maksiat atau dibuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibuat bangun masjid atau dibuat kita buat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya pak itu akan dihisap oleh Allah secara detail mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala hari demi hari yang kita lewati ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu kita semakin barakah, harta harta kita juga barakah, diri kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pula umur kita semakin tua ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.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 2009 ini ke depan umur kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala 1430 Hijriah ke depan mudah-mudahan langkah-langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dijaga untuk tidak terjebak kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita pun juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Kita semua menjadi suami-suami yang kawam istri-istri kita menjadi istri yang salehah dan anak-anak kita pun semua menjadi anak yang saleh dan salehah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انا نسالك الثبات في الامر اللهم انا نسالك الاستقامه في الامر والعزيمه على الرشد ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسالك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة